Agar kita tidak terjerumus di dalam kekafiran Prinsip keimanan yang pertama terhadap Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani beliau sebagai hamba Allah. Mengimani beliau sebagai hamba Allah. Hamba Allah artinya beliau manusia biasa seperti kita juga. Beliau tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah. Baik sifat-sifat rububiyah maupun sifat-sifat uluhiyah. Sedikit pun tidak. Tidak. maka beliau tidak patut dijadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut kita berdoa kepada beliau, tidak patut kita bertawakal kepada beliau, tidak patut kita mengharap kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena beliau hanyalah makhluk seperti kita juga, manusia biasa yang dilahirkan kemudian hidup seperti manusia pada umumnya. Beliau makan dan minum, beliau memiliki keluarga, beliau menikah butuh kepada istri dan beliau berketurunan kemudian beliau meninggal dunia. Beliau tidak memiliki kekekalan sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi pada ayat ke-110 memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kepada umat manusia, kul, Katakan wahai Muhammad innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian juga Ini penegasan yang sangat jelas sekali Innama ana basyarum mislukum Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Artinya, aku maupun yang lainnya selain aku tidak patut dipersekutukan dengan Allah karena Allah adalah sesembahan yang satu. Karena Allah hanya Dia saja yang menciptakan kita, hanya Dia yang memberikan rezeki kepada kita, hanya Dia yang menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Hanya dia yang bisa memberi manfaat dan menimpakan mudarat kepada kita. Hanya dia yang mendengarkan doa-doa kita, hanya dia yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Maka sudah sepatutnya hanya dia saja yang untuk disembah, yang berhak disembah. Sudah sepatutnya hanya dia saja yang berhak disembah. Makanya perbuatan menyekutukan Allah dengan siapapun Allah dipersekutukan adalah dosa yang sangat besar dan juga termasuk kebodohan. Karena kita menyembah selain Allah makhluk yang sama saja dengan kita nggak ada bedanya. Sama-sama ciptaan Allah. Yang sama saja dengan kita nggak ada bedanya, sama-sama selalu butuh kepada Allah dan tidak bisa memberi manfaat maupun menimpakan mudarat kepada seorang pun. Maka itu adalah kebodohan. Oleh karena jemaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang musyrik jahiliyah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka mereka marah. Kebanyakan mereka marah dan mereka datang kepada Abu Talib. Kemudian mereka mengatakan kepada Abu Talib, tolong bilang sama ponakanmu berhenti saja berdakwah, berhenti menyerukan kalimat la ilaha illallah karena ponakanmu itu sudah membodoh-bodohkan kami dan nenek moyang kami ini yang mereka pahami jemaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah namun mereka pahami itu berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membodoh-bodohkan mereka dan nenek moyang mereka karena memang itu kenyataannya mereka menyembah makhluk yang tidak sedikit pun memberi manfaat kepada mereka. Tidak sedikit pun bisa menimpakan mudarat kepada mereka. Tidak ada peran apa-apa untuk kebaikan mereka. Maka tidak diragukan lagi itu adalah kebodohan yang besar. Walaupun makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap saja beliau manusia biasa tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Sedangkan aku tidak patut dipersekutukan dengan selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat ke-188. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, Kul Katakan wahai Muhammad Katakan kepada umatmu La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma Allah. Aku tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat ataupun menimpakan mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Perhatikanlah jemaah sekalian, untuk diri beliau saja, beliau enggak bisa beri manfaat apa-apa. Apalagi untuk orang lain. Apalagi untuk orang lain. Maka aneh kalau ada yang mengharap kepada Nabi SAW alaihi wasallam, ada yang berdoa kepada beliau. Sudah Allah tegaskan dalam ayat ini, katakan wahai Muhammad, aku tidak mampu sedikit pun memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat untuk diriku sendiri. Jangankan juga jamaah sekalian kepada orang lain. Kepada paman beliau Abu Talib yang punya ikatan darah sangat kuat seperti ayah dan anak sendiri karena Abu Talib berjasa besar terhadap Rasulullah SAW sejak kecil sejak umur 8 tahun Abu Talib sudah memelihara Nabi kita yang mulia seperti memelihara anaknya sendiri terus sampai beliau diangkat menjadi Rasul orang-orang Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW maka masih saja terus dibela oleh Abu Talib. Makanya mereka nggak berani menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada Abu Talib, segan kepada Abu Talib. Itu umumnya kaum musyrikin di masa itu. Pada umumnya nggak berani karena segan kepada Abu Talib. Jadi jasa-jasanya Abu Talib kepada Nabi secara khusus dan kepada umat Islam secara umum sangat besar. Tetapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Abu Talib innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dia yang engkau cintai melainkan Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah yang lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Kenapa ayat ini turun jemaah sekalian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih Abu Talib mati sebelum beriman. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai teguran. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai itu. Enggak bisa beri manfaat jemaah sekalian. Bahkan kepada anaknya sendiri. Fatimah radhiyallahu anha beliau berkata, "Wa ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'an." Wahai Fatimah anaknya Muhammad, mintalah harta yang aku miliki sekehendakmu. Itu yang aku bisa berikan kepadamu. Namun aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepadamu dari azab Allah. Tidak bisa melindungi. Ini kepada putri beliau sendiri Apalagi hanya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi yang belum jelas. Itu yang mengaku keturunan Nabi nggak boleh kita percaya begitu saja. Itu harus ada pembukti, pembuktian nasabnya. Dan yang bisa membuktikan nasab itu hanya para ulama besar yang betul-betul dia mempelajari nasab. Ilmu nasab itu nggak sembarangan. Sedikit orang yang memahaminya. Kalaupun betul dia keturunan Nabi Muhammad SAW, sama sekali itu bukan jaminan. Bukan jaminan dia sudah pasti selamat masuk surga. Bukan jaminan semua yang diamalkan sudah pasti benar, sedikit pun tidak. Kalau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaminan pasti benar, tentu Abu Lahab enggak kafir. Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Talib. Ternyata kedekatan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan jaminan. Iya. Kemudian di dalam lanjutan ayat Surat Al-A'raf ayat ke-188 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Katakan wahai Muhammad walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniyasu Andai saja aku tahu perkara gaib maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak ditimpa keburukan sedikit pun Kenyataannya jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa berbagai macam musibah karena beliau nggak tahu perkara gaib. Contohnya pada perang Uhud kepala beliau terluka dan gigi beliau patah. Karena beliau nggak tahu perkara gaib, nggak tahu mau ada serangan. Kalau orang sudah tahu perkara gaib, oh ini mau ada serangan, dia bisa menghindar. Ternyata tidak. Dan juga jamaah sekalian, mengapa makhluk yang paling Allah cintai ini Allah izinkan untuk disakiti pada perang Uhud. Bahkan Allah izinkan beliau disihir. Kenapa jamaah sekalian? Itu semua untuk menunjukkan kepada kita, beliau itu manusia biasa. Jangan kita perlakukan beliau seperti umat Nasrani memperlakukan nabi mereka. Itu hikmahnya. Bukan karena Allah murka atau tidak cinta kepada nabinya, bukan. Tetapi ada hikmahnya di situ. Supaya kita paham. Ini makhluk yang paling Allah cintai, tapi masih Allah izinkan dengan takdir Allah beliau tersakiti, beliau terluka. Ya, bahkan beliau sendiri bersabda, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling keras musibahnya adalah para nabi. Di antara hikmahnya supaya kita paham mereka itu manusia biasa. tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Nah, jemaah sekalian, apabila para nabi dan rasul, bahkan nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak patut dipersekutukan dengan Allah, tentu para wali lebih tidak patut. Apabila tidak patut kita berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena doa itu adalah ibadah. Lebih tidak patut lagi berdoa kepada wali. Kecuali orang yang betul-betul tidak paham atau mungkin sudah tersesat kemudian dia meyakini wali lebih mulia daripada nabi dan rasul. Nah, itu sudah jelas-jelas kesesatan. Ya, kalau dia punya keyakinan wali saya, guru saya lebih mulia daripada seluruh nabi dan rasul. Memang betul nggak boleh berdoa kepada nabi, tapi kepada wali saya boleh. Nah, ini sudah jelas-jelas menyimpang. Ya. Jadi kalau pemahamannya masih lurus apabila nabi saja tidak patut dipersekutukan dengan Allah tidak patut kita berdoa kepadanya dan mengharap serta bertawakal kepadanya tentu para wali lebih tidak patut para wali lebih tidak patut iya yeah. Ini jemaah sekalian yang pertama Prinsip keimanan terhadap Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Mengimani bahawa beliau hanyalah hamba Allah Seperti kita juga Tidak patut dipersekutukan dengan Allah Kemudian yang kedua Mengimani bahawa beliau SAW adalah utusan Allah Jadi Walaupun kita yakin beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga Tetapi bersamaan dengan itu kita pun harus yakin beliau adalah utusan Allah yang datang ke muka bumi ini untuk menjadi teladan untuk menyampaikan kebaikan dan mengingatkan keburukan barang siapa meneladani beliau maka dia selamat barang siapa yang tidak meneladani, meneladani beliau maka dia pasti tersesat dia pasti tersesat Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan sebagaimana di dalam surat An-Nur falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi urusannya yaitu ajarannya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih Jamaah sekalian, ulama menjelaskan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua ancaman. Yang pertama fitnah. Fitnah itu artinya kesesatan. Siapa yang tidak meneladani beliau maka dia pasti tersesat. Makanya ulama mengatakan as-sunnatu safinatun Faman raqibaha najaa wa man takhallafa anha halak sunnah itu adalah perahunya nabi nuh siapa yang menaikinya selamat siapa yang tidak mau naik dia pasti celaka ya dan nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan laqad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazigu ba'da la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas satu ajaran yang sangat putih. Sampai-sampai malamnya bagaikan siangnya. Artinya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya jelas. Sebetulnya jelas sekali. Sampai-sampai malamnya bagaikan siangnya. Namun itu bagi orang yang menuntut ilmu. Bagi orang yang belajar, maka akan menjadi jelas. Tidak ada seorang pun yang menyelisihinya kecuali dia pasti celaka. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini azab yang pertama, kesesatan. Yang kedua, azab yang akan menimpa fisik kita. Naudzubillah. Apakah itu di dunia maupun di akhirat kelak? Allah ancam di dalam ayat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menaatiku dialah yang akan masuk surga dan siapa yang menentangku dialah yang akan masuk neraka atau yang tidak mau masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian taat kepadanya, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Artinya, siapa yang tidak menaati beliau, tidak mengikuti beliau, maka dia akan tersesat. Oleh kerana jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi subhanallah, kita tidak boleh beribadah kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah hakikat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah baik ini yang kedua jemaah sekalian prinsip keimanan yang pertama dan kedua ini menafikan sifat orang-orang Nasrani dan Yahudi kalau orang-orang Nasrani mereka bersifat gulu terhadap nabi mereka sampai mereka mengangkat beliau menjadi sesembahan mereka. Sebaliknya orang-orang Yahudi mereka memusuhi para nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan mereka membunuh. Wa qatlihimul anbiya bighairi hak kata Allah. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Itu sifat orang-orang Yahudi, memusuhi, meremehkan ajaran para nabi bahkan sampai membunuh. Maka jauhilah dua sifat ini. Sifat gulu kepada Nabi, hormat tapi berlebihan. Itu salah. Silahkan memuliakan Nabi, tapi jangan berlebihan. Contohnya berlebihan apa? Menjadikan beliau sebagai perantara dalam berdoa misalkan. Itu syirik. Itu hormat tapi berlebihan. Itu sifat orang Nasrani. Persis seperti yang dilakukan oleh Nasrani, gak ada bedanya. Kalau kita jadikan Nabi saw sebagai perantara di dalam berdoa, Jangan pula mengikuti sifat orang Yahudi, meremehkan ajaran para nabi. Ini kan cuma sunnah, nggak penting. Sudah aturan di sini, nggak boleh pakai seperti ini, nggak boleh seperti ini. Padahal itu ajaran Nabi. Dia lebih mementingkan aturan di satu instansi misalkan. Dia rela melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia lebih muliakan aturan-aturan manusia. Persis seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi. Ini penampilan sunnah tapi nggak cocok di masa ini. Ini ucapan berbahaya. Ya, meremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini akhlaknya orang Yahudi harus kita waspadai. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengimani beliau sebagai nabi yang terakhir. Dan ini beda dengan yang sebelumnya. Karena bisa jadi ada orang dia beriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Tapi dia juga beriman ada nabi lain selain beliau setelah beliau diutus. Contohnya Ahmadiyah. Makanya ulama seluruhnya sepakat Ahmadiyah itu bukan Islam. Aneh kalau ada orang yang dianggap katanya tokoh Islam, cendekiawan muslim kalau mengatakan Ahmadiyah juga bagian dari Islam. Itu aneh sekali. Karena ulama seluruhnya sepakat Ulama yang betul-betul ulama. Ahmadiyah itu bukan Islam. Karena ulama juga sudah sepakat barang siapa yang meyakini ada nabi lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus maka dia bukan muslim. Kalau tadinya dia muslim maka dia murtad keluar dari Islam. Dalam surat al hazab ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala menegaskan menegaskan maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu tetapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi tapi memang jemaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita akan muncul para nabi palsu. Jumlah mereka ada 30 orang. Dan dijelaskan para ulama, jumlah 30 ini maksudnya yang pengikutnya banyak. Adapun yang pengikutnya sedikit, itu lebih banyak lagi. Ya. Setiap hari kita dengar sudah makin banyak yang mengaku nabi. Ya. Dapat mimpi sedikit mengaku nabi. Ya. Padahal bisa jadi mimpinya dari syaitan. Kalau ada orang yang mengaku menerima wahyu dari mimpi, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah wahyu syaitan kemudian apabila kemudian dia mengaku sebagai nabi atau rasul dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumus saah hatta yub'ath dajjalun kadzabun tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul para dajjal pendusta besar qariban minas salasin jumlah mereka mendekati 30 mendekati 30 orang dalam riwayat yang lain ditegaskan jumlah mereka 30 orang kulluhum yaz'umu annahu rasulullah setiap mereka menyangka atau mengaku dia adalah utusan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan la nabiyya ba'di tidak ada nabi setelahku ya jadi sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Satupun tidak ada ulama yang berbeda pendapat apabila ada yang meyakini nabi lain setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Iya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan Nabi Musa hidup, maka dia pasti menjadi pengikutku. Bukan lagi jadi nabi. Jadi pengikut. Atau dalam artian Walaupun beliau seorang nabi, beliau tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman, beliau menerapkan syariat Nabi Muhammad SAW. alaihi Iya. Jadi sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengimani bahawa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia, tidak ada pengecualian. Di seluruh negeri sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, perhatikanlah tiga kalimat. Pertama, diutus untuk seluruh manusia. Yang kedua, di seluruh negeri. Yang ketiga, sampai akhir zaman. Barang siapa yang mengingkari satu dari tiga hal ini, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Artinya, siapa yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diutus untuk orang Arab, maka dia kafir, bukan untuk orang Indonesia. Atau siapa yang mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diutus untuk bangsa Arab, negeri Arab, maka dia kafir. Atau siapa yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diutus untuk zamannya saja, zaman onta, ya sambil menghina sedikit zaman onta maka dia kafir sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat tidak ada perbedaan pendapat ya. karena kita sering baca buku-buku fikih ulama kan sering berbeda pendapat itu biasa tapi dalam hal ini ulama tidak ada perbedaan pendapat. Satu kata, satu pendapat. Siapa yang punya keyakinan demikian, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena itu berarti pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW dan pengingkaran terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW Dalam surat Al-A'raf ayat ke-158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nasu, inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Kalian semua, enggak ada pengecualian. Laki-laki, perempuan, Arab maupun non-Arab. Yang hidup di masa beliau maupun yang akan datang. Seluruhnya. Di negeri Arab maupun di negeri lain. Tidak ada pengecualian. Sebagaimana juga firman Allah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Enggak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Jadi Hati-hati ucapan-ucapan yang berbahaya. Ini sunnah, ini syariat hanya cocok di Arab, nggak cocok di sini. Itu ucapan berbahaya. Hanya cocok di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa ini sudah nggak cocok. Itu ucapan berbahaya. Bisa mengantarkan pada kekufuran. Karena itu sama artinya mengingkari prinsip keimanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan para nabi sebelumnya. Beda dengan para nabi sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu para nabi diutus hanya kepada kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya sudah nggak ada agama lagi yang berhak untuk dijadikan pegangan umat manusia selain Islam. Agama yang dahulu hanya khusus untuk kaum mereka agama Nasrani, agama Yahudi, itu khusus Bani Israel. Aneh kalau ada orang Indonesia masuk Yahudi, masuk Nasrani. Itu agama khusus mereka. Nabi yang mengajarkan ajaran-ajaran itu pertama kali sebelum mereka rubah. Sebelum mereka rubah, yang tadinya para nabi itu mengajar mereka menyembah Allah, mereka rubah menyembah selain Allah. Itu hanya diutus khusus untuk mereka. Bukan untuk orang lain. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, ulama juga sepakat. Barang siapa yang meyakini ada orang tertentu yang dia sudah tidak apa namanya tidak wajib lagi melakukan sebagian syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat. Siapa yang meyakini ada orang tertentu atau dia yakini dirinya sendiri saya sudah nggak wajib sholat. Kenapa? Tingkatan saya sudah tinggi. Saya sudah sampai derajat hakikat. Saya sudah sampai derajat marifat. Saya tidak wajib lagi sholat. Maka, sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam Nawakidul Islam, ini termasuk pembatal keislaman dan sepakat ulama. Kenapa? Karena itu berarti dia mengingkari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus kepadanya. Dan itu termasuk kesombongan namanya. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga masih sholat malam sampai kaki beliau pecah-pecah. Kok ada orang yang ngaku-ngaku saya sudah tingkatan tinggi? Kalau kalian sholat saja, kalian masih tingkatan syariat. Saya sudah tingkatan hakikat, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Bahkan kalau dia berzina sekalipun, dia melakukan maksiat, maka pengikutnya mengatakan itu secara syariat saja. Secara hakikat enggak, dia enggak berzina. Dia lagi membersihkan rahimnya wanita tersebut. Ya, itu keyakinan mereka. Ini terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip keimanan yang keempat. Itu sama saja dia meyakini Rasulullah SAW tidak diutus kepadanya. Kemudian mereka berdalil. Kata mereka, buktinya Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Musa. Nabi apa namanya? Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka kita jawab seperti tadi. Nabi Musa itu bukannya Nabi bukan apa Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa. Nabi Musa enggak dia utus pada Nabi Khidir. Makanya ketika mereka pertama berjumpa, kemudian Musa mengucapkan salam, Nabi Khidir Eh, kemudian Nabi Musa memperkenalkan diri, Nabi Khidir kemudian berkata, "Apakah engkau Musa Bani Israel? Apakah engkau Musa dari Bani Israel?" Kata dia, "Iya." Menunjukkan apa? Nabi Khidir bukan dari Bani Israel. Bahkan beliau nabi, nabi yang diutus untuk kaum yang lain. Dan beliau menerima wahyu dari Allah yang berbeda dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Musa. Syariat para nabi berbeda-beda. Walaupun mungkin mereka hidup satu zaman, Seperti Nabi Musa dan Nabi Khidir Syariatnya berbeda Walaupun yang mereka sembah adalah satu Iya Jadi tidak tepat berdalil dengan Kisah Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa Maka ini pemahaman yang berbahaya Kemudian jemaah sekalian yang kelima Ini yang terakhir Termasuk prinsip keimanan terhadap Rasulullah sallallahu adalah mengimani bahawa syariat beliau telah sempurna. Ajaran-ajaran beliau yang beliau ajarkan kepada kita telah sempurna, lengkap. Dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Enggak ada yang kurang. Semuanya bagus, semuanya sangat baik, semuanya sempurna dan semuanya adalah jaminan kebahagiaan. Barang siapa yang mengamalkannya Dia pasti meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat Sebaliknya barang siapa yang meninggalkannya Dia pasti celaka Baik di dunia maupun di akhirat kelak Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditu lakumul islam dinan pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu Dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu Jadi jemaah sekalian Agama Islam Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Sudah sempurna Sempurna itu artinya lengkap Dan tidak mengandung aib Tidak mengandung kekurangan Enggak ada kekurangan sedikit pun dan itu jaminan keselamatan. Tapi sangat aneh banyak kaum muslimin lebih memilih aturan-aturan kehidupan ataupun undang-undang ataupun tradisi-tradisi bahkan cara beribadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari perkara dunia sampai perkara akhirat mereka lebih memilih selain daripada petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam perkara dunia mereka lebih senang. Bahkan mereka senang, lebih senang mengambil dari orang-orang kafir. Mengadopsi sistem-sistem atau tradisi-tradisi yang digunakan di negeri-negeri Eropa yang kafir. Itu mereka lebih senang. Kalau dalam agama, mereka lebih senang menciptakan sendiri, berinovasi sendiri, berinovasi sendiri. Itu yang mereka lebih senang. Banyak orang seperti itu. Dibanding mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita mau belajar, maka kita akan dapati dalam semua sisi kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan aturannya telah memberikan teladan kepada kita sebut apa saja mulai dari permasalahan kehidupan rumah tangga atau kehidupan sehari-hari di rumah adab di WC, adab di tempat tidur sampai adab-adab di atas ranjang bersama istri-istri beliau itu detail lengkap sekali akan kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih lengkap adab-adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur kembali. Bahkan cara tidur pun diajarkan. Itu kalau kita mau belajar. Kalau dalam perkara-perkara sehari-hari itu saja yang berhubungan dengan pribadi dan keluarga itu diatur, tentu hubungannya yang lebih luas dengan masyarakat, apalagi negara, pasti diatur dalam Islam. Dan memang beliau telah memberikan contoh. Beliau bukan hanya seorang nabi. Beliau adalah pemimpin umat Islam. Beliau menerapkan hukum. Dan beliau menetapkan undang-undang. Beliau adalah panglima perang. Yang mengatur strategi perang. Dan bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau menetapkan sistem ekonomi, politik, pemerintahan, seluruhnya. Beliau sudah ajarkan kepada kita lengkap hanya saja kita yang tidak tahu. Itu permasalahannya. Ya. Itu hubungannya dengan manusia, dengan dunia. Makanya jamaah sekalian, ulama juga sepakat. Paham sekularisme itu kekufuran. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang punya ideologi sekuler yaitu mengatakan agama tidak mengurus dunia atau agama tidak boleh ikut campur dalam permasalahan negara agama tidak mengatur urusan negara, itu kekufuran. Termasuk mengingkari kesempurnaan Islam, mengingkari Al-Quran, dan mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengingkari kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Itu dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan negara. Maka terlebih lagi dalam permasalahan ibadah kepada Allah. Itu lebih detail lagi. Ya. Yeah. Kalau kita sepakat dalam berhubungan dengan manusia, dengan tetangga, dengan keluarga, maka Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan. Dan itu umat Islam seluruhnya sepakat. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Mestinya kita harus lebih sepakat lagi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan di dalam beribadah kepada Allah. Jangan dalam perkara dunia, dalam berhubungannya dengan manusia kita mencontoh beliau. Tetapi dalam beribadah kepada Allah kita ciptakan sendiri. Atau kita ikut-ikutan orang yang tidak jelas. Itu amalan dia buat sendiri atau berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh. Ya. Lebih aneh lagi orang-orang yang punya semangat besar menjalankan satu amalan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara yang dicontohkan oleh beliau mereka tinggalkan jangankan mau mengamalkan tahu saja belum jadi belum tahu belum tahu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi mau mengamalkan tapi yang tidak beliau contohkan itu mereka semangat dalam mengamalkannya jadi inilah Di antara yang perlu kita koreksi dalam keimanan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kafir berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Qad 'allamakum nabiyyukum kullasyai'in hatta al-khira'ah. Nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat. Ini ucapan orang kafir di masa itu yang melihat setiap hari Nabi mengajar para sahabat. Kata dia, Beliau sudah ajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat. Meskipun kata para ulama, orang kafir ini maksudnya mau melecehkan. Masa cara buang hajat perlu diajarkan? Itu maksud dia. Tapi memang itu kenyataan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan. Lalu apa kata Salman Al Farisi? Salman dengan bangga mengatakan, ajal, tentu saja. Beliau sudah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata lighaitin aw baulin. beliau melarang kita menghadap kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Aw anastanjia bil yamin dan beliau melarang kita beristinja dengan tangan kanan. Aw anastanjia bi aqal min thalathati ahjarin dan beliau melarang kita beristinja dengan kurang dari tiga buah batu. Kalau kita menggunakan batu. Aw anastanjia bi rajiin aw bi azmin dan beliau melarang kita beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang hewan. Ini contoh kecil dari sekian banyak hadis-hadis yang berbicara tentang uh, contoh Nabi sallallahu apa teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam buang hajat. Sampai-sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini yang terakhir. Kata beliau, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru yadhkuru lana minhu ilman dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya tentang itu. Maksudnya ini apa? Ibarat lengkapnya ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa buyyina lakum." Tidak tersisa satupun perkara yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Semuanya sudah dijelaskan kepada kita, tinggal tugas kita mempelajari dan mengamalkan. Tidak usah lagi kita menambah-nambah karena sudah sempurna. Yang mana sudah sempurna tidak perlu lagi tambahan. Kalau kita menambah seakan-akan kita mengatakan ini belum sempurna. Sehingga perlu saya tambah dengan amalan yang baru. Iya kan? Kalau kita meyakini itu sudah sempurna, nggak perlu lagi tambahan sebagaimana tidak boleh dikurangi. Jemaah sekalian, inilah ringkasan lima prinsip dasar keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Mungkin kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin.